Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu para ulama dan hadis kursi. Ya bani Adam, wahai ibnu Adam. Innaka law ataitani fi qurabil ardi khataya Sesungguhnya engkau Seandainya engkau datang kepada aku dengan sepenuh bumi salahan, dosa, thumma kemudian engkau berjumpa dengan aku ini meninggal dunia la tushriku bi syai'a dalam keadaan kamu tidak syirik kepadaku sedikit pun, la taituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datangkan untukmu sepenuh, sepenuh bumi pula dalam bentuk ampunan. Syarah. Zakar al-Mukhannif rahimahullahu ta'ala al-jumlah al-akhirah min al-hadith. Di sini Musannif rahimahullah menyebutkan jumlah yang terakhir dari hadis ini. Waqad rawahu Tirmidzi bi Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi secara sempurna. Faqal an Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala. Lafadznya Allah Subhanahu wa taala Ya ibn Adam, wahai oh, ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai ibn Adam, sesungguhnya kamu selama engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan aku, maka aku akan ampuni dosa kamu bagaimanapun perbuatan yang muncul dari kamu Walau balik. Dan aku tidak akan peduli. Ya benar Adam. Lau balagat dhunubu ka'anan sama. Wahai anak Adam. Walaupun dosa kamu itu mencapai puncak langit. Atau atap-atap langit. Thumma astaghfartani. Kemudian engkau meminta ampun kepada aku. Ghafartu laka walau balik dan aku akan aku akan ampuni dosa kamu dan aku tidak peduli. Ya benar Adam, wahai anak Adam, inna kalau ataitani al hadis. Kemudian beliau menyebutkan hadis atau penggalan terakhir yang disebutkan sama musannif rahimahullahu taala. Wal hadis karena bitin azakumullah isnaduhu dhaif. Al hadis isnaduhu dhaif. فيه كثير ابن فائد مجهول وفيه جهالة الحديث إسناده ضعيف في سنده كثير بن فائد فيه جهالة فائز فائد lihat salah فيه جهالة jahala عندك مجهولان Wal hadithu hasanun bisyawahidihi. Hadis sini khonabudin azakumullah hasan dengan penguat-penguatnya. Faqad ja'a. Datang dari hadis Ibn Abbas. Datang dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa fi dha'fun, ada kelemahan juga. Ini dikeluarkan oleh At-Tabrani fil Kabir. والصغير Datang lagi dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu Inda Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah wa fi sanadihi Syahr ibn Hawshab wa fi sanadihi Syahr ibn Hawshab الراجح بعضه yang rajih dia baik di syawahid wal يا paham ya سوت الناي saja حسن naik menjadi hasan li ghairi apalagi karena bin azakumullah hadis binahwih yang semakna dengan di atas rawahu muslimun dikeluarkan oleh Imam Muslim an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala Fal hadis صحيح عند مسلم فاهم نعم الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة ابن ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع واحد الحفاظ كان ضرير البصر beliau kalau dinasihakum الله تولوا بوتا matanya روان قتيبه قتيبة بن سعيد وهناد هناد بن سري والبخاري محمد بن اسماعيل صيب الصحيح وخلق ما اسم خلق يا اخي انا اخي انا خير نعم دري مزي من روايات كان دري قتيبة دري هناد دري بخاري وخلق خلق بن من ها لا تدري ما شاء الله لا ها المسعود خلق ابن من ما اسمع فيه آه. Lagi Lukman? Tidak tahu juga. Amun ada. Abdullah. Zaka Abdullah bin Sulaiman. Nggak tahu juga. Fadil, Fadil. tidak tahu juga. Allah Akbar. Faduddin. Kun fadron, kun fadron. Allah al Maya arif ya'arif Allah. Allah al ya ikhwan. Enggak tahu khalik beruman. Angkor. Enggak tahu juga. Allah Akbar. Abu Hanifah. Wallahu a'lam, masyaallah. Abu Hanifah enggak tahu ya Pak. Masyaallah, Allah, Ha. Ah. negara Zahrul. Tak tahu juga ya, Pak. Hah? Khalid, Khalid. Abu Gasha. Hah? Khalqin di sini ikhwan bukan nama orang Allah ya. Tapi wa khalqin yani jama'atin akharin. Dan meriwayatkan dari sejumlah para ulama yang lainnya. Allah besar. خلقت من الله المستعان في قصة مضحكة ايش كان عندما دوني وترني الله المستعان ada yang tahu kisahnya? Hah? Mazakar kisah? Nah, Faisal. Ah, Zaid. Pura-pura nggak tahu ya sudah. Kalau sampaikan kalau gitu. Mata sana tadi wa sab'in wa mi'atain. Meninggalnya tahun 279. Wa Anas huwa isbir. Ini soal lagi akhwana sahal. Siapakah seorang imam yang menyatakan bahwasanya Imam Tirmizi masyhul. Ibn Hazm ya kawan. Ibn Hazm rahimahullah mengatakan, "Man Muhammad bin Isa bin Saurah ma'rifu." Ma Siapa Muhammad bin Isa bin Saurah itu? Saya nggak kenal dia. Masyhul ya. Hah? Kata Al-Hafiz bin kathir rahimahullah taala, ini khanafitin azakumullah tidak menjatuhkan pamornya Imam Tirmidzi rahimahullah. Tapi sebaliknya justru justru menjatuhkan nilai nilainya Ibn Hazm rahimahullah taala. Kif orang seimam Ibn Hazm rahimahullah tidak mengetahui, tidak mengenal imam setenar uh, Imam Tirmidzi rahimahullah. Hah? Wah, disebutkan i'tizar disebutkan alasan atau uzurnya Ibnu Hazm rahimahullah uh, kenapa uh, sampai tidak tahu Imam Tirmidzi rahimahullah taala ada yang mengatakan di anna sunan uh, Tirmidzi Jami'ut Tirmidzi lam yadkhulil ba uh, Andalus dikarenakan Sunan Tirmizi, Hanabuddin Azakumullah, kitab Sunan Tirmizi itu tidak masuk ke daerah beliau Andalusia, Spanyol. Sehingga beliau nggak nggak kenal siapa Muhammad bin, bin Isa bin Saurah. Nah, Abu Hazm rahimahullah taala termasuk imam yang tidak rihlah. Yabqa fi, di biladih wa akhadha al-ilm an ahli baladih tidak kemana-mana. Belajarnya di Andalus. Wafakam beliau belum belum pernah haji. Ibn Hazm itu. Hah? Sehingga kalau bukunya tadi nyampe ke tangannya beliau, ya ngerti siapa sih yang tersebut. Tapi kalau nggak nyampe-nyampe, ya kelas sudah tidak tahu itu. Sehingga jangan heran kalau kemudian belum mengatakan Muhammad bin Isa bin Sa'urah ma'arif. Tidak kenal dia. Allah. وانس بن مالك وانس هو ابن مالك ابن نضر الانصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه wasallam pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam khadamahu asyra sinin dia membantu Rasul 10 tahun wa qala lahu dan Rasulullah berkata kepadanya kepada Anas bin Malik Allahumma akthir malahu wa waladahu Ya Allah, perbanyaklah harta dia dan anaknya. Ilahuna sahih ya ikhwan. Sampai di sini khonawidin azakumullah sahih akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Tafakun alaih. Adapun wa adkhilhul jannah dan masukkan dia ke dalam surga hadhihi ziyadah lam nafif ala sanadiha. Tambahan lafaz ini Allah ya, tidak diketahui sanatnya. Juga ada tambah lagi yang lainnya wa atil umrah wa atil umrahu dan panjangkan umurnya. Hadi ziyadah dhaifah. Lama ya ikhwan dibaifkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadihi rahimahullahu taala wa ghafarallah. Nah, sehingga yang masyhur sahihain dengan lafaz Allahumma aktir malahu wa waladahu. Ya Allah perbanyaklah harta dia dan anaknya dia. Tamam? Wa anaknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mimiyah. Lebih dari 100 orang. Ada yang mengatakan ya seratus dua 120 anak. Bahkan Anas bin Malik sendiri radhiyallahu taala anhu menyatakan Dufina min sulbi ayyam al-hajjaj tamanuna rajula. Dikuburkan dari sulbiku pada hari atau masa-masa kekuasaan al-hajjaj Ibnu Yusuf al-Thaqafi itu 80 orang. Ya, insyaallah. Ah, kayaknya ya. Masya Allah. Farqa. Farqa fil mal wa farqa fil walad. Saya mau tanya apa ada sekarang orang yang punya anak sejumlah ini? Hah? Pokoknya. ah? jagonya satu. Hah? Ada? Masya Allah. Menunjukkan ya Allah. Doa ini Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya menunjukkan bahwasanya kasratul aulad marghubun fiha. Paham ya? Banyaknya anak itu dicintai, disukai. Disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berbangga-bangga dengan banyaknya anak nanti di eh, banyaknya umat beliau nanti di yaumul qiyamah di hadapan para nabi-nabi yang lainnya. Yaumul qiyamah fanawatina azakumullah ibtal al-qaul bitahdidin nasl. Batilnya ucapan yang menyatakan pembatasan keturunan. Doa ya kan, Allah maghfir malah wa walatih. Ya nggak ada istilah dua anak cukup. Dua itu minimal tambahin 01. Eh? Luar biasa kalau nolnya dua. <laughs> Masya Allah. Allah berarti. Mata sanata ini Wakila salas wa tis'in. Waqad miah Umurnya beliau ini mencapai 100 tahun. Masya Allah. Waqad rawahu Imam Ahmad min hadithi Abi Dzar bima'na. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Dhar dengan dengan maknanya wa hadzal lafz. Dengan lafaz wa man 'amila qurabal ardi khati'atan Barang siapa yang beramal sepenuh bumi perbuatan dosa Thumma laqiyani la bi syai'a. Kemudian dia berjumpa dengan aku tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Ja'altu lahu mislaha maghfiratan. Niscaya aku akan jadikan untuk dia semisal itu pula, nisbun pula ampunan. Di sana dihi Syahr Ibnu Hausyab wa Wawaid. Warawah Muslim. Hadis sini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. يعني dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala wa akhrajahu Tabrani min hadis Ibn Abbas عن النبي sallallahu alaihi wa alihi wasallam Tamam dan dikeluarkan oleh Tabrani fil Kabir as-Saghir dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi dha'fun aidha ada kelemahan Qauluhu, ucapan dia. Lau ataitani fi qurabil ardi bi dhammil qaf. Qurab dengan dhammah qaf. U. Wakila fi kasriha. Ada yang mengatakan dengan mengkasrah. Qirabil ardi. Wa dhammu ashhar dengan dhammah dimasyhur qurab. Wahuwa mil'uha maknanya sepenuh bumi auma yuqaribu min aha atau hampir sepenuh bumi. Qauluhu, "Tsumma laqidani la tusyriku bi syai'a." Kemudian kau bertemu dengan aku tidak syirik sedikit pun. Syartun thaqilun fil wa'di. Ini merupakan persyaratan yang sangat berat pada janji tadi. Janji husulil maghfirah. Dengan uh, janji dalam bentuk mendapatkan ampunan. Yani untuk kamu mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Sepenuh atau semisal dari dosa-dosa kamu. Syarat sangat, syaratnya sangat besar ya azakumullah. Syaratnya sangat berat. Wahwa yaitu wahwa salamatu minasyirik. Selamat dari kesyirikan. Kathirihi wa qalilihi yang banyaknya atau sedikitnya. Bagirihi wa gabirihi. Kecilnya atau besarnya. Kalimat la tusyriku bi syai'a umum. Mencakup syirik besar dan syirik kecil. Harus selamat dari dua-duanya. Wala yaslamu min dzalika illa man sallamahu Allah Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang selamat dari kedua-duanya. Kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal qalbus salim dan itulah hati yang selamat. Yani as-salim min asyirkil akbar wa asyirkil asghar. Kama qala ta'ala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man salim." Pada hari tidak akan bermanfaat harta, tidak pula anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-Rajab al Man jama'a tauhid bi qurabil ardi khataya laqiyahu Allah taala bi qurabiha maghfiratan. Kata beliau rahimahullah Ibnu Rajab al-Hambali, barang siapa yang datang membawa tauhid. Ini namanya mafhum mukhalafah tidak syirik maksudnya ialah bertauhid. Saya dengan tegas beliau mengatakan di sini, barang siapa yang datang membawa tauhid bi qurabil ardi khataya. Tamam? Barang siapa yang datang bersama dengan tauhid sepenuh bumi perbuatan dosa, ya Allah taala bi qurabiha maghfiratan. Maka Allah akan menemui dia dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ilan qal sampai belum mengatakan فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه وبلسانه إلى الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية ما كتب له Bila telah sempurna tauhidnya seorang hamba dan telah sempurna pula keikhlasan dia kepada Allah Taala. Kemudian dia melaksanakan persyaratan-persyaratannya dengan hatinya, dengan lesannya, dengan anggota padanya atau dengan hatinya dan lesannya ketika mau mati. Ketika mau mati cuma dua, di sana, wakal Maka itu semuanya mengharuskan dia mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu Semuanya. Paham ya? Ini ikhwanabuddin azakumullah persyaratan sangat berat. Harus memiliki jamal tauhid, tauhid yang sempurna, harus memiliki ikhlas, keikhlasan yang sempurna, dan dilengkapi lagi dengan al-qiyam bisyurutih, melaksanakan persyaratan-persyaratan tauhid dengan hatinya, dengan lesanya, dengan anggota badannya. Maka membuat dia akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya seluruhnya wa mana'ahu min dukhulin nari bil kulliyah dan akan mencegah dia dari masuk neraka sama sekali. Faman tahaqqaqa di kalimat tauhid qalbu. Maka barang siapa yang merealisasikan, mewujudkan kalimat tauhid ini hatinya dengan hatinya. Akhrajat minhu kullama siwallahi ta'ala. Maka kalimat tauhid ini akan mengeluarkan dari hatinya semua segala sesuatu yang selain Allah Taala. Mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan wa mahabatan wa khasyatan wa tawakkula. Salah kecintaannya, pengagumannya, pemuliaannya, rasa takutnya, khasyahnya, tawakalnya. Wahina idzin tuhriqu dzunubahu wa khatayahu kullaha. Ketika itu, ketika mahabbahnya untuk Allah semata, ketika ta'zimnya untuk Allah semata, ketika khasyahnya Rasa takutnya untuk Allah semata. Tawakalnya untuk Allah semata. Ketika itu, kalimat tauhid akan membakar dosa-dosanya dan semua kesalahan dia. Semua kesalahan dia. Wa in kanat mithla zabadil bahri intaha mulakhasa. Walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Intaha mulakhasa. Ini khonabidina azakumullah. Keadaan dia sama dengan keadaan sahibul ditaqah yang telah lewat. Paham ya? Tauhidnya sempurna. Menyelamatkan dia dari syirik akbar. Maka semua dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Apalagi kalau selamat dari syirik akbar wal asghar maka dia mencapai tabaqatul ulia, tingkatan yang paling tinggi, diampuni semua dosanya, diharamkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Kota kata mahaja. Masih ingat ya? rincian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang riwayat Bukhari Ibnu Malik. Ada tiga golongan, ada yang tinggal tingkatan tinggi dalam surga, ada yang di bawahnya, ada yang masuk dalam neraka. Tamam, waktu hadis juga sama maknanya dengan di atas. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi iman al-hadis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan tentang hadis ini. Wa yu'fa li ahli tauhid al-mahd alladzi lam yashubuhu bisyirki ma la yu'fa liman laysa kadzalik dimaafkan untuk ahlu tauhid yang murni ahli tauhid yang murni yang tidak dicampuri dengan kesyirikan sedikit pun la akbar wal asghar murni tauhidnya itu maka diampuni untuk mereka ma la yu'fa liman laysa kadzalik apa-apa yang tidak dimaafkan untuk orang-orang yang bukan demikian keadaannya. Paham ya? Sehingga pengertian summa uh, wa lataituka bi qurabiha ya maghfiratan mendapatkan keutamaan yang besar ini diampuni semua dosanya itu kalau tauhidnya murni. Tauhidnya itu bersih dari kesyirikan, syirik akbar dan syirik asghar. Ada maksud. Walau laqiyal muwahhidu alladhi lam yushrik billahi syai'an البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها maghfiratan ولا يحصل هذا liman naqasa tauhiduhu. Atau wadah. Paham ya? Maka kalau ada seorang muwahhid ada tauhid yang tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, dia berjumpa dengan dengan Robnya, dia berjumpa dengan Robnya. Membawa sepenuh bumi dosa. Maka Allah akan datangkan untuk dia sepenuh bumi pula ampunan. Kata beliau, wala yahsulu lima liman naqasa tauhiduh dan keutamaan ini tidak akan mungkin dicapai oleh orang-orang yang kurang tauhidnya. Paham ya? Artinya yang masih jatuh dalam syirik kecil, apalagi syirik besar. Maka tidak mungkin mendapatkan keutamaan seperti ini. Sehingga keutamaan ini khusus untuk al-muwahhid tauhid al-khalid. Seorang yang ahli tauhid dengan tauhid yang sangat murni, bebas dari kesyirikan, bebas syirik asgar, bebas syirik akbar. Masya Allah. Allah. Faina tauhid al-khalis. Alladhi la yashubuhu syirkun la yabqa ma'hu dzambun. Sebab tauhid yang yang murni yang tidak dicampuri oleh kesyirikan sedikit pun maka tidak ada dosa pun yang sisa bersama dia. Enggak ada, akan diampuni semuanya. Li'annahu yatadammanu min mahabbatillah wa ijlalihi wa ta'zimi wa khawfihi wa rajai. Sebab tauhid yang murni tadi mengandung cintaan kepada Allah, pengakuan kepadanya, kepemuliaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, ma yujibu Mengandung sesuatu yang bisa mensucikan atau membersihkan, mencuci semua dosa dia. Walau kanat qurabal ardi, walaupun dosanya itu sepenuh bumi. An-najasatu aridah. Wa dafi'u laha qawi intaha. Ini peribahasanya. Najisnya insidentil datangnya. Sementara yang menghilangkannya sangat kuat. Yang ada yang sisa. an najasa huna mada ya kawan? Kesyirikan. Paham ya? Kesyirikan, syirik yang besar, yang kecil, ya, bukan syirik ya kawan. Az-zunub, khata ya kawan, az-zunub. an najasa huna zunub. Barang najisnya ialah dosa. Dosa-dosa yang, yang ngotori apa namanya keimanan dia. Itu datangnya barusan Aribah. Insidental. Kadang ada, kadang tidak. Sementara yang menghilangkan, yang menepis dosa sangat kuat. Dosanya ada, hilangkan. Ada, hilangkan. Ada, hilangkan. Bagaimana akhirnya nanti? Hah? Bagaimana akhirnya nanti? Tidak ada lagi dosa bersama orang yang demikian ini keadaannya. Paham ya? Nah. Fan najasatu aridah Wattafi'u laha qawi. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan, azunub, dosa segala macam aribah barang baru baru muncul. Artinya tidak baku, tidak paten pada manusia. Man araf. Ini tidak akan ada. An-najasatu aribah. Apa dalilnya? Oh dikatakan aribah Ini tidak akan ada Farhan. Hasid, أيوة هذا حديث أيضا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه yuhawitanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Paham ya? Menunjukkan asalnya bersih. Baru kemudian datang setelah itu yang namanya Yahudiya, wa Nasraniya, wa Majusiya, wa Syirik, wa Dunub, wa Barakallahu fiqh. Hadis akhir. Hadis ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حكى ابن عباس لا yang disebutkan di situ khalaqtu ibadi hunafa fajtahum syayatin kata Allah aku menciptakan hamba-hambaku semuanya hanif bersih lurus agamanya tanpa syirik kemudian sambar oleh syaitan pada bila kesyirikan pada Bani Adam نعم لا بأس انتهى وفي هذا الحديث dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan kasratu thawabi tauhid melimpahnya pahala tauhid wasi'atu karamillahi wa judi wa rahmati menunjukkan pula betapa luasnya kemuliaan Allah kebaikan Allah dan rahmat Allah warraddu al khawarij juga ada pantahan kepada kelompok Khawarij. Alladzina yukafiruna al-muslima bizunub. Yang mengkafirkan seorang muslim dikarenakan dia berbuat dosa besar. Ini ikhwan di dunia kata mereka. Dunia semua pelaku dosa besar dikatakan kafir. Di hari kiamat nanti dikatakan Khalid dan Binar kekal dalam neraka. Ada khawarij. Soal qaul batil terpadat dengan riwayat ini tadi. Wa 'alal mu'tazilah dan juga bantahan kepada mu'tazilah. Al-Qaidin yang mengatakan bil manzilati bainal manzilatain. Ada prinsipnya mu'tazilah. Al manzilah bainal manzilatain. Maksudnya mereka meyakini orang yang terjatuh dalam dosa besar itu muslim bukan kafir bukan tapi tengah-tengah tidak kafir, tidak muslim. Mereka mengatakan fasik. Wahiyal fusuk. Wa yaqulun laisa mu'minin wala kafir. Dia bukan mukmin, juga bukan kafir. Wa yuqalladu finnar. Adapun nanti di, di yaumul akhir, di hari kiamat nanti, pelaku dosa besar dikekalkan dikekalkan dalam neraka. Wa zahirun batil. Wa sawab Yang benar ialah qaulu ahli sunnah. Prinsipnya harus sunat wal jamaah. Annahu yuslabu anhu isbul iman. Wala yu'tahu alal iflaq Dicabut dari dia nama keimanan yang sempurna. isbul iman ay al-imanul mutlak. Dicabut dari dia nama iman yang sempurna. Dengan tidak diberikan kepada dia secara mutlak. Bal yuqal bahkan dikatakan huwa mu'minun asi. Dia orang yang beriman namun maksiat. Au mu'minun biimanih fasikun bikafiratih. Atau dia mukmin dengan imannya dan dia fasik dengan tindakan dosa dia. Wa ala hadha yadulul kitab wa sunnatu wa ijma'u salafil ummah. Ini ditunjukkan oleh dalil kitab, Al-Quran, sunnah dan kesepakatan salaful ummah. Wa عبد Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diisrakan peristiwa Isra Mi'raj. Untuk bi ila Sidratul Muntaha. Beliau mencapai tempat yang di situ ada Sidratul Muntaha. Fa'utiya salata. Beliau diberi tiga perkara. U'tiya salawatul khams. Beliau diberikan eh, diberi wahyu Salat lima waktu. Wa khawatima suratil Baqarah dan penutup penutup akhir Al-Baqarah. Wa ghufira dan diampuni liman la liman la yusyriku billahi min ummatihi syai'an bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik dari kalangan umatnya sedikit pun al-muqhimat akan diampuni semua al mukhimat al mukhimat yakni az-dzunubul ibam dosa-dosa besar akan diampuni bagi orang-orang yang tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Rawahu Muslim. Qala Ibnu Katsir fi tafsir wa akhadha Imam Muhammad, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan Qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi laya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wa qal belum mengatakan qala rabbukum Rabb kalian berkata Al-Qursi ya, Ana ahlun an uttaqa. Saya orang yang layak untuk ditakwai. Fala yuj'alu ma'i ilahun maka tidak boleh dijadikan bersamaku sesembahan pun. Famanit famanit taqa ayyaj'ala ma'iyya ilaha. Maka barang siapa yang takut Takut ini takut ya. Barang siapa yang takut menjadikan sesembahan bersamaku karena ahlan an ughfaralah maka dia layak untuk diampuni. Layak untuk saya ampuni. Al hadis wa ya ikhwan. Al-hadis dha'if la yasih. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ta'ammal al-khamsa allawati fi hadis Ubadah. فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث إثبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين وفيه ini semuanya disebutkan dalam kitab Tauhid di Masail. Perhatikan lima perkara yang disebutkan dalam hadis Ubar bin Samit yang telah lewat dulu ya. Bila engkau kumpulkan antara riwayat tersebut dengan hadis Ibad bin Malik, maka akan jelas bagi kamu makna ucapan la ilaha illallah dan akan jelas bagi kamu kesalahan orang-orang yang tertipu. Al-Maghrurin, yakni Al-Murji'ah. Al-Murji'ah yang, yang menyatakan bahwa cukup dengan kalimat, dengan ucapan saja la ilaha illallah dengan tambah amalan. Kalau kamu kumpulkan hadisnya Ubadah bin Samit dan hadisnya Ibn bin Malik, maka kamu akan tahu bahwasanya ucapan kalimat la ilaha illallah itu mengandung konsekuensi yang besar yaitu dengan al-a'mal harus dengan beramal di syurutih wa fihi anna al-anbiya yahtajun yahtajun litanbih ala fadl la ilaha illallah juga menunjukkan bahwasanya para nabi juga butuh diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Dari mana itu? Kisahnya Allah Musa. Nah. Wa tanbihu li rujhaniha bi jamil makhluqat. Dan juga perlu diingatkan bahwasanya la ilaha illallah itu lebih rajih, lebih kuat daripada semua makhluk yang ada ini. Ma'anna katsiran mimman yaquluha yaqifu mizan. Padahal banyak sekali orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini sangat ringan timbangannya. Kenapa ya, Pak? Sebab yaquluha adatan au taklidan. Sebab dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata kebiasaan saja atau semata-mata taklid membebek kepada orang lain saja. La ya'rifu ma'naha wa la ya'mal bi muqtadaha tidak mengetahui maknanya, tidak pula mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Sehingga tidak ada gunanya kalimat la ilaha illallah itu. Akhirnya apa? Ya khifu mizanuh nanti di kiamat sangat ringan timbangannya. Padahal kalimat la ilaha illallah itu kalau ditimbang bisa mengalahkan semua makhluk yang ada ini. Fala haula wala quwata illa billah. Wa fi itsbatu sifat khilafan lil mu'attilah. Jika menunjukkan mengisbatkan sifat untuk menyelisih kaum Mu'abdillah. Kaya kalimat yabtaghi bidzalika wajh Allah. Wa fihi annaka idza arafta hadits Anas. Kalau engkau telah mengetahui hadis Anas bin Malik yang barusan ini. Arafta, kamu akan tahu anna qawlahu fi hadits Itban. Bahwa ucapan dia di hadisnya Itban, "Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah annahu tarku syirik. Paham ya? Maksudnya kalimat eh, yabtaghi bidzalika wajh Allah, dia mengharapkan wajah Allah dengan ucapan tadi, maksudnya ialah annahu tarku syirik, harus meninggalkan semua kesyirikan. Laisa qaulaha bil lisan, tidak semata-mata mengucapkan dengan lisan saja intaha. Paham ya? Sehingga semua riwayat itu saling bertautan saling berkaitan dan saling menjelaskan maknanya. Tidak semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tapi mengandung konsekuensi yang besar, harus ikhlas, harus jujur, harus yakin, harus meninggalkan semua jenis-jenis kesyirikan. Intaha wa insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya nadkhulu fi babin jadid bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi hisabin ولا عذاب والله أعلم بالصواب نكتفي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله